mengeluarkan yang mati menjadi hidup kembali maka ini semua menunjukkan kebenaran dan kepastian adanya hari kebangkitan. Kemudian beliau rahimahullahu taala masuk ke dalil yang keempat. Qala rahimahullahu taala rabi'an, perkara yang keempat. أن الحكمة تقتضي البأس بعد الموت bahwa hikmah diciptakannya manusia sebagai ahlu taklif menghendaki adanya kebangkitan setelah mati litujaza kullu nafsin bima kasabat agar dibalas setiap jiwa berdasarkan apa yang telah dia usahakan apa yang telah dia amalkan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr walaula dzalik lakana khalqun nasi abathan la qimata lah kalau bukan karena Adanya hari kebangkitan dalam langkah untuk membalas amalan-amalan mereka. Diturunkannya syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kemudian pada hari kebangkitan ditentukan mana orang-orang yang berjalan di atas jalan Allah. Mana orang-orang yang berada di atas jalan riwayah. Maka kalau bukan karena demikian, Berarti penciptaan manusia ini ada sia-sia semata. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Yang berjihad tidak punya nilai. Yang mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada harganya, yang fajir yang kafir, yang musyrik juga tidak mendapatkan balasan. Kalau setelah mati, mati begitu saja. Dan ini sangat jauh dari ke kebenaran. Wala hikmah minhu dan tidak ada hikmah berarti dalam penciptaan manusia. Walam yakun bainal insani wa bainal bahaimi farqun fi hadhil hayah dan berarti tidak ada perbedaan dalam kehidupan ini antara manusia dengan hewan, dengan binatang-binatang. Apa bedanya? Hanya sekedar yang satu dibeli akal, yang satu tidak punya akal. Selesai itu selesai. Mereka dari kalangan manusia yang berbentuk seperti hewan, yang berakhlak seperti akhlak hewan, tidak dibalas. Dan mereka yang mengerti keadaan mereka sebagai seorang manusia memanfaatkan akalnya juga tidak mendapatkan pahala dan tidak dibalas dengan apa yang telah mereka amalkan. Tidak ada hikmah dalam penciptaan jin dan manusia jika demikian keadaannya. Qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam suratul Mu'minun أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia dan bahwa kalian tidak dikembalikan kepada kami? Apa kalian menyangka demikian? Kalau tidak ada hari kembali, tidak ada hari kebangkitan, ya sia-sia Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha mulia Allah, maha tinggi Allah. Sang Raja yang hak. Dari menciptakan seperti itu tidak ada hikmah dalam penciptaan. Tidak mungkin. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Nah. Kemudian Allah mentauhidkan dirinya dan mensucikan dari penciptaan-penciptaan yang tidak ada hikmah, tidak ada ghayah, tidak ada faidah. Wa qala Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Hampir saja aku menyembunyikannya. Ya. Agar kemudian dibalas setiap jiwa dengan apa yang telah dia amalkan. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman wa aqsamu billahi jahda aimanihim dan orang-orang kafir mereka bersumpah dengan nama Allah dengan yang sumpah sesungguhnya dari mereka. Sumpah mereka itu menyatakan la yab'atsullahu man yamut. Allah tidak mungkin membangkitkan orang sudah mati. Sumpah. Berani mereka sampai bersumpah. Ya, menunjukkan takzib pendustaan mereka terhadap yaumul ba'ats. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah bala wa'dan alaihi haqqan. Bahkan tidak demikian. Janji Allah adalah hak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak berilmu Liyubayna lahumul ladhi yakhtalifuna fih. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada mereka sesuatu yang mereka perselisihkan yaitu tentang hari kiamat وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ agar orang-orang kafir itu mengetahui Suatu saat mereka itu meyakini bahwa sesungguhnya mereka itulah orang-orang dusta terhadap perkataannya. Sampai berani bersumpah terhadap kedustaan. Mereka akan ketahui nanti. Kalla alamun, Thumma kalla saya'lamun. Nanti mereka akan ketahui itu. Innama qawluna li syai'in idha aradnahu annaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pernyataan kami terhadap sesuatu jika kami menghendaki cukup kami mengatakan kun fayakun maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah juga berfirman, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu." قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير dan yang lainnya dari firman-firman Allah yang menunjukkan hikmah penciptaan jin dan manusia agar mereka dibalas terhadap apa yang telah mereka amalkan. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Fa idza buyyinat hadhil barahin maka apabila telah dijelaskan petunjuk-petunjuk ini limungkiril ba'ti terhadap orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan wa asarru ala inkarihim dan mereka terus di atas pengingkaran mereka Fahum mukabiruna mu'anidun. Berarti mereka mukabir, sombong. Berarti terang-terangan mereka menolak kebenaran. Mu'anidun mereka ngehel gitu. Apa bahasa fasihnya, kawan? Ah, menentang, apa? Membangkang. Hmm. Ya, sudah dijelaskan. Dalil-dalil yang tidak mungkin tertolak. وَسَيَعْلَمُ zalamu ayya أَيَّ yang kalibun dan akan mengetahui orang-orang yang zalim itu nanti ayya kalabin yang kalibun tempat mereka kembali ya ayya kalat ay ayamarji yarji'una ba'dal maut. Akan mereka ketahui nanti orang-orang yang zalim. Tempat mereka kembali yang mereka pasti akan kembali setelah mereka mati. Ada hari kebangkitan itu. Ada hari kembali itu. Nah, maka seorang mukmin al-muqin pasti dia selalu mempersiapkan apa-apa yang harus dia hadapi di masa-masa yang akan datang. Nah, ثم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأرسل الله جميع الرسل dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh para rasul. Kata-kata jami' menunjukkan keumuman. Mubashirin wa mundirin. Mereka memberikan kabar gembira dan sekaligus memberikan peringatan. Menyampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang ta'ah ahlu ta'ah dan memberikan peringatan kepada ahlul ma'siyah wa ahlul mukhalafah ahlul kufur wa dalilu qawluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rusulan mubashirin wa mundirin rasul-rasul yang menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan li'alla yakuna 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul agar kemudian tidak ada lagi hujjah bagi manusia ini terhadap Allah setelah dikirimnya para nabi dan rasul Itulah tujuan kenapa Allah mengirim para nabi dan rasul. Agar di saat mereka bertemu Allah pada hari kiamat tidak punya hujah lagi. Tidak ada lagi alasan untuk menyatakan kami tidak beriman karena tidak datang kepada kami seorang rasul. Naam, hujah risaliyah qad qamat. Hujah risalah ini telah ditegakkan بيان المؤلف رحمه الله المؤلف شيخ الإسلام من جلاسكن رحمه الله أن الله أرسل جميع الرسل بهو الله من seluruh para rasul mubashirin wa mundirin dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kama qala ta'ala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal. Rusulan mubashirin wa mundirin. Para Rasul yang mereka memiliki dua sifat. Menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Yubashiruna man ata'ahum bil jannah. Mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat dengan syurga. Nah. Wa man khalafahum bin nar dan memberikan peringatan terhadap orang yang menyelisihi mereka berupa neraka. Maka ini dibutuhkan seorang da'i. Ya, bahwa di saat mereka berdakwah untuk mengikuti dan mencontoh dakwahnya manhaj para dakwah Nabi dan Rasul. Mereka senantiasa menyampaikan kabar gembira sekaligus memberi peringatan Inilah yang disebut dengan terhib wa terhib. Terhib mendorong. Ya, memberikan ragbah, perasaan senang. Sedangkan terhib menakut-nakuti. Berdakwah hanya dengan terhib. titik tidak benar. Berdakwah hanya dengan fadailul a'mal. Ini dakwah mubtadah. Demikian pula berdakwah hanya dengan tarhib pula tidak benar. Disesuaikan. Dan dilihat keadaannya, kondisinya. Jangan di depan orang-orang yang kesenangan mereka ma'asi wal fujur kalian memberi ya kepada mereka terhib tanpa terhib memberikan harapan-harapan kepada mereka bagaimanapun seorang muwahid itu pasti masuk ke dalam surga walaupun mereka berzina walaupun mereka mencuri didengar oleh mereka yang memang kebiasaan mereka adalah mencuri, berzina, merampok mereka dengarkan ini, oh berarti cukup dengan tauhid saja. Ya al amal. Mereka meninggalkan amal. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Muadz bin Jabal setelah beliau mendengarkan hakullahi alal ibad wa hakul ibadi Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau mengatakan ya Rasulullah afala ubasyirun nas bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini pada manusia apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubasyiruhum idzan jangan kamu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka nanti mereka itikal meninggalkan amalan Naam, tidak berlomba-lomba kepada kebaikan. Boleh menyembunyikan ilmu dalam kondisi-kondisi yang dikhawatirkan kalau ilmu itu disampaikan menimbulkan fitnah. Nah, lihat kondisinya. Nah, kalau kita berhadapan dengan takfiriyun, orang-orang yang mereka suka mengkafirkan kaum muslimin maka jangan kita belikan kepada mereka ayat-ayat hadis-hadis wa'id yang berisi ancaman semakin kokoh mereka dengan keyakinannya ya nah siapa yang membunuh dirinya maka dia diazab khalidan fiha mukhalladan kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, ini dalil menunjukkan dosa besar itu hukumnya kekal di dalam neraka. Kalau kekal dalam neraka berarti kafir orang yang melakukannya. Jangan. Nah, dilihat keadaannya. Nah, maka itu penting bagi seorang dai ila Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui masing-masing tempat. Ikulli maqamin maqal ولكل فن رجال نعم وإرسال الرسل له حكم عظيمة Dikirimkannya para rasul kepada umat manusia ini memiliki hikmah-hikmah yang sangat agung. Min ahammiha di antara yang terpenting. Bal huwa ahammuha bahkan itulah yang terpenting antakumal hujjatu ala nasi agar kemudian hujjah telah ditegakkan pada manusia hatta la yakuna lahum ala Allahi hujjatun ba'da rusul ba'da irsalir rusul agar kemudian bagi mereka tidak lagi memiliki hujjah terhadap Allah setelah dikirimkannya para rasul Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul agar kemudian tidak ada lagi hujjah milik manusia bagi manusia terhadap Allah setelah dikirimkannya kepada mereka para rasul ini yang terpenting Tujuan kenapa diutusnya Rasul? Kenapa diutus Rasul di tengah-tengah mereka? Kenapa Rasul itu berbahasa dengan lisan mereka? Ya, dengan bahasa yang demikian fasih. Tidaklah apa yang diketahui oleh Rasul dari kebaikan Melainkan beliau telah sampaikan. Tidaklah kejahatan yang beliau ketahui, melainkan beliau telah memberikan peringatan. Sampai kejahatan yang jauh masih akan terjadi, yang mungkin mereka tidak dapati, telah diberikan peringatan kepada mereka dari nabi-nabi mereka. Nah, wa minha di antara hikmahnya annahu min tamami ni'matillahi ala ibadih bahwa termasuk di antara kesempurnaan nikmat Allah kepada hamba-hambanya fa innal aqlal bashari sesungguhnya akal manusia mahma kana la yumkinuhu ayudrika tafasila ma yajibu lillahi ta'ala min al-huquqil khassati bih Sesungguhnya akal manusia bagaimanapun ya tidak memungkinkan bagi dia untuk menjangkau rincian-rincian apa yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dari hak-hak yang khusus baginya. Wala yumkinuhu أن ala ma lillahi taala min من kamilah dan tidak memungkinkan pula bagi akal manusia ini untuk mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah berupa sifat-sifat sempurna, sifat-sifat kesempurnaan. Wala yumkin ayat tali ala malahu minal asma'il husna dan tidak mungkin pula seorang manusia itu secara langsung bisa mengetahui apa yang dimiliki oleh Allah dari al-asmaul husna. Tidak mungkin diketahui secara fajaah begitu. Tiba-tiba mengetahui. Nah. Ya. Walihada oleh karena itu arsalallahu rusul. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Rasul untuk mengabarkan pada mereka alaihi musallatu wassalam menjelaskan pada mereka akidah, menjelaskan pada mereka tauhid, menjelaskan pada mereka al-asma wa sifat. Sehingga mereka faham betul menjelaskan pada mereka syariat apakah dengan penjelasan kauli atau fi'li atau takriri dari perkataan beliau, perbuatan beliau, atau takrir. Inilah hikmah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul itu dari kalangan mereka pula. Dengan bahasa mereka. Dari keturunan mereka yang mereka ketahui. Bukan dari kalangan malaikat. Kalau yang diutus dari kalangan malaikat, Jangan sampai bermacam-macam nanti hujah mereka di hadapan Allah. Rasul kami kan waktu itu malaikat. Malaikat kan lebih kuat dari kami ya Allah. Banyak alasan nanti. Nah. Hikmah yang besar. Dan Allah lebih mengetahui ma huwal aslah lil ibad. Apa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi hamba wa anzala ma'ahumul kitaba dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi agar kemudian rasul ini menjadi hakim di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan وأعظم ما دعا إليه الرسل من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم dan yang paling terbesar yang diajak oleh para rasul dari awal yaitu Nuh sampai terakhir Muhammad alaihi wassalatu wassalam at-tauhidu adalah tauhid Terkara hakullah alal ibad wa hakul ibadi alallah. Ini yang terbesar. Sehingga tujuan utama yang akan menyelamatkan manusia ini dari nar adalah perkara tauhid. Dengan tauhidlah diutus para rasul. Dengan tauhidlah terjadi jihad. Dengan tauhidlah diturunkannya Alkitab. Nah, dengan tauhidlah terpecah belah hizb antara hizbullah dengan hizb syaitan. Kama qala Allah Ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut tagut Agar kalian menyembahnya kepada Allah dan jauhilah tagut. Wa qala azza wa jal wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu dari seorang rasul pun. Nah, ini menunjukkan keumuman ya akhwan. Nakira fi siyaqi ada. Fi siyaqi nafi. Nakirah rasulin dalam bentuk penafian. Wama arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami mengutus dari sebelummu seorang rasul pun illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Melainkan kami telah wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kalian menyembah hanya kepadanya. Wallahu a'lam bisawab. ننتهي إلى هذا الحد وإن شاء الله نواصل في اليوم الآتي تفضلوا حفظكم الله